وما شيطان يخوف تخافوا خافوا إن كنتم مؤمنين Inama dalikum an yukhlil dan orang kena koil Ya orang dengan nabi sing betul-betul nabi Kalau panik inama sabar dijama ilah syaitan, Ibu asyaitan ibu syaitan Yukhawifukum yukhawifu syaitan Aulia Abu yang kira-kira kapi setan ayat kufar bisa mengkafir pada pasal kuno dari kafir surat atau bumi setan ini setan jauh dia abu sambil Bapak sudah ngerti sironi yang itu Ini pun tentang mana surat aku ini iman katanya Wala yaksungka ladina kufri Nah sebagian kiraan wala yaksungka lain izinka bidamilya wa kasrisya jadi bentuk mutaati kita sama nopo wala ya izinka Lama ojo nisah maka isiro sira ojo nisah ing sira sapa aladina sapa ada isari ulatan kegancangan bahkan cepat-cepatan cepetan sapa aladina fikufin dan kekafiran kamu Muhammad jangan bisa menjadi orang-orang dekat-dekat kafir Inna bisa tanya Allah di Naisar Una fil kufri kulayat tubuh, Iku rasa berayani sebuah Allah di Naisar Una fil kufri Allah hain Allah Seang bakal bisa Jadi orang kafir orang arah bisa undang itu pengeran Orang bisa ayani nang pengeran Iri itu buah Iri itu Allah Allah ta'ala Allah ya ta'ala Pengen tau ragawi sebuah Allah yang kemarin kufar Hadun yang bagian fil akhirat Yang dalam akhirat Walaunya itu tetap kecil kufar aja pun disiksa alim meninggal gede Iman lagi nasa ketemu ada istilah Bukan jatuh tuku sebuah lagi nalik Bukan kekafiran itu iman ibaran iman Layak dirubuh hasil Itu raisa bahaya No sebuah anda dina Allah yang Allah Sian kekal bisa Walaunya itu tetap kecil Alawina ada pun disiksa alim meninggal ya perkenalan ojo nyongko temen sopo ala bila kabari sopo wong kabir ojo oh, nyongko annama nuli lagu khairun anfusi annama nuli lagu saat temennya tembak kita nanggung nole kita nanggung nole enggak mana nih nanggung lagu maring kufar kita pilih amar kawan jawab umur watak siri liman ngatur umur jangan kira orang kafir tak beri ketangguhan umur itu kalau itu lebih bagus di anfusihim awal awak dewi ini kufar Inaman lian mesti nanggur no sopo insun Allah lagu marim kufar dia setuju supaya tambah sopo kufar apaan isman apaan itu sana mau kafir tak ada tangguhan umur bin tambah kita Jika suatu maasi kelan masih ya ini nggak usah dimujuk, ada mujuk malah lupa. Jadi lupa itu model dari kanji nabi, dan yang nabi dia itu nabi. Jadi istilah nabi nak urut. Jadi Allah mat al hayat karena apa? Ia datang di fikul khairin, nak mau tanah bersultan menggulung apa? Syari. Jadi nabi itu melihat hidup itu positif. Jadi kalau kita dibikin hidup, jadi nabi nak ya Allah hidup kami engkau jadikan hidup kami engkau jadikan ziyadatan li fikul khairin sebagai sarana menambah nama kebaikan terus walau parohatan li mingkuli syahrin dan kematian itu menjadi akhir dari segala kejelekan kita anggap baik nak dunia nak mati anggap baik akhir dari masyarakat nak urut anggap baik kesempatan ngapain Allah Ape. Juga Nabi, jadi melihat hidup ini positif Jadi nak urut anggap kesempatan apa, nak mati anggap Nopo, akhir dari segala kejelekan Nah, nak urut nyatanya potensi terang kan? Dengan kita hidup potensi zina, bunuh orang, potensi maksiat Potensi macam-macam Jadi nanti mau ngerti, dengan Nabi itu Nak urut gabut ziyadatan di kulit kulit Nak mati gabut rohatan mimpi ini Sehari itu dengan Nabi Aku nggak tahu hayatan lah ziyadatan di kulli khairin wa mawtana rahatan min kulli syarrin lihat jatuh isma walakum azabun muhinna itu tetap ketip farada binti siksa muhinna banginan maka orang-orang sopa Allah wa ta'ala dia darah ini supaya tinggal sopa Allah ta'ala membiarkan al-mu'minina ilmu mu'min alama yang atas pertawa antum kamu disirat abu ayuhan nasib alih yang atas ilmu Allah tidak akan membiarkan keadaan mu'min seperti sekarang Iku milik tilatul mukhlis Samping campur yang sing ikhlas Dulu dulu dan saliannya mukhlis Hatta yang bisa kubi samdat Hatta yang bisa sindo Bidak masuk Allah Al kubi ing barang sing elek Ayo munafik kotik seumur munafik Minat toyi barang sing suci mukmin mukmina sih beda nama mukmin kita kali sih kelawan pura-pura perdenan ketaklifan hukum-hukum kewajiban asa ketikan berat Aku nanti tingkang jelas no Liza di kamar mengkonon kono Jadi hutang yusuf fokus menatoi Liza di kamar mengkonon kono Beda fokus menatoi Para menerangkan sopa ya Allah dari kain mukul-mukul kami Zal khofis minat tayyib Yau ma'u hudin yang perang ya ma'u hudin yang perang Jadi ini kita terang Jadi kan kita lekman Kalau orang yang ngerti ngaji Orang yang bolak balik matur Jadi nak logikanya pengeran Jadi zaman Nabi ini Medina mulai banyak pengaruh Itu mulai apa itu banyak di sekeliling Nabi sing jelas kita berikan 300 orang munafik ini sing dipimpin Abdul bin Ubay Nabi perang Badar menang ketika Nabi perang Badar menang itu banyak orang munafik yang terpaksa harus Islam ya Allah itu tidak ingin orang munafik campur orang mukmin terus Allah berperang hukum perang hukum pun Islam kaya justru Islam kaya itu kita di sini munafik di sini mukmin jadi semua munafik bareng ngalah bubar dalam perang sawangan sawangannya berparah nopo tiga ribu tiga ratus sampai dengan nomor dengan bukan berarti kan perang itu itu kan jumlah mu'min itu saya yang grogi loh yang kafir setengah kalah sampai lima ratus nopo wangsul namun ini Allah itu dari yang mu'min kalah itu tujuan yang tidak kafir munafik itu kita di sing kafir sing munafik di sing jadi maksud itu merahno beda fokus beda itu kurangnya kita kali asyakor al bayinan di Bali. Jadi orang mukmin itu tetap akan melakukan taklif kesyakor. Kepada saat kalah pun tetap perang. Nah, orang munafik ketika orang berat sidik menghindar. Menjadi dikata di syakor al bayinan di Bali ya, jadi saat ini sami zaman zaman saat ini jadi sejauh mana loyalitas kita nih dalam lembaga pendidikan agama yang ini mana aku khawatir dengan nah orang sholat sholat zaman akhir lebih fase timbang sing fase orang sholat zaman akhir misalnya ngerjak ngepontok gampang kecewa lembaga Islam gampang kecewa bareng mimpin kita apa isi dominan bangunan komunikasi ya terus ada yang mengalihkan akal belum-belum soleh-soleh semangat Tetap komentar tapi nak dikaikan hijab itu gak wani Saya tidak wani di ketaraan bermasjid Tapi tidak bentuk Komentar wani jajah Bawa mobil ada sampai proposal Sampai kumpul uang tukang yang Saya jatuh kumpul juga ya Sampai perasaan masyarakat itu dimijit nang jadi Ketika kali kisah Grogi itu sendirinya pengiran ya. Jadi pengiran itu memang sendiri. Jadi dia perang ukur kota itu Allah lebih karena supaya uang munafik nang ketok nang terpisah sampai uang gak munafik. Itu sikirnya Allah. Paham betul. Jadi memang kalau sikir juga itu gak bisa diduga. Di perang ukur itu logika orang iman. Kita mungkin masa kalah. Tapi logikanya kan, Allah juga ibu, Nak wong mu'min pun belum munafik Maka nabi ya dalam ingin alama antum alaih Allah itu gak ingin orang mukmin selalu kumpulin munafik ini ikhtilafin mukhlis diwiri yaitu jangan sampai terjadi ikhtilafin muflis diwiri hatta yang izal khotih hamlat toyib jadi itu sobat sampai kiamat yang ngoten jadi ada tanda di pengiran itu kalau itu tsunami tsunami wong Aceh diri Nikung merosok itu peringatan pengirahan ngaco wis ngerasa kagian perang, kagian maksiat. Rata-rata di wawancara itu merasa dosa. Itu kenapa apa? Dan itu tidak ada imannya. Tapi yang liane aja, malah kata komentar bahwa ngaco itu Islam kok kena ada. Berarti Allah nak jadi adat ke musibah malah kurang uang sing iman imane kuat. Tentunya iman kuat bisa. Jangan sampai kiai kiai melarat tambah soleh tambah melarat tambah soleh sampai kan melihat kemiskinan benar-benar ujian dari Allah dan kamu mencari pahala karena miskin itu sabar kata orang lain ya ibu dia harus buka tetap melarat jadi saya tetap betul. itu menunjukkan tapi kita itu juga ya itu berarti gue seorang agung karena dia itu kan itu kan komentar padahal sing ini gak apa-apa dia mendialekkan kemiskinannya dengan Allah dia beri gak apa-apa tetap tawakal tetap sabar itu lembaga pendidikan juga sama Mustafa Bambang kia-kia yang masih waras ada orang tua itu waras tetap tetap istihad gimana kalau saya lebih baik masalah lebih baik gue kantor mau pengen apa gue mau itu boleh, orang orang itu dia tidak waras kan bukan istri kan, sudah lebih baik. Naik kelompok jawab gitu. Boleh. Itu lagi gitu. Jadi tata nifisako yang membedakan mukmin dengan kafir ya tata nifisako. Maka saat Islam bawa kemahajan, bawa kebahagiaan, itu aku turun Islam, tapi itu benar. Dan, Andaikan Islam itu setiap yang masuk Islam hidupnya langsung enak kaya, itu kalau tadi tinggal kufar yang tadi rosen yang sopo kepengen makan Semoga Islam dulu suka, dulu kemuliaan, dulu kekuasaan Itu lah butuh sampai yang tadi rosen Menyenak Jadi justru Allah uji Islam itu karena enak karena iman itu uji Itu lain itu Nah termasuk dengan perang ketika hari kita berburu itu Pengeran dan seninya dikon dikon ngakoni barang sing ora cocok Lalu kita nanti di cas oleh musokola, soleh Biasanya cas khusyuk rasa senang organisasi, rasa senang lembaga. Kadang-kadang ujian di pengiran dengan lembaga sing turun, lakum sebuah raja cocok ini. Oh iya, anak gue cocok senang tak senang tak dulu khusyuk. Cocoknya itu ya jagungan sungi-sungi. Tapi itu lembaga gak belum organisasi gak belum. Ya kan, kan tenang menuruti nafsu di rumahnya jagungan ya tapi kadang sebagian jihad itu diukur dengan kurulaku barang-barang sehingga orang rasa semoga mengukur ibadah itu khadun nafsi orang aku rasa seneng karena karuan seneng karuan khadun nafsi gak mesti ibadah sesuai apa apa keinginan lo nafsu Mengenai saat ini diukur, awakmu diukur Jadi kepentingan Islam itu apa saja Jadi kan wonten ya hablum minallah hukum apa pada kamu itu apa misalnya sholat itu urusannya aja sama sampean sama hukum publik hablum nas, terus lembaga pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar itu hablum nas. hablum minannas macam-macam misalnya pendidikan mulai madrasah sampai masjid sampai pondok sampai sistem pendidikan murah amar ma'ruf nahi mungkar gimana semua mulai resmi terus nopo penggerbekan tempat-tempat maksiat sampai sembuhin resmi atas FPI sampai semua resmi kultural nah, kultural penting itu nih kita sering ngomong ke santai santai andai kan kita jadi ulama betul ya. itu harusnya itu fatwa ya. saja nak cara betul ya. lelaki melihat perempuan ya. itu masih tidak apa-apa karena masih bisa dihalalkan lewat muamalat muamalat termasuk pendidikan transaksi kayak kita jual beli sih berpuluh itu Sejalan haram ijma itu huluan tersebut Kantin Tapi ulama kayak mati kayak Mustafa, kayak Gigi Sepuluh tidak pekat Jadi itu sepanjang ngompor ulama zaman akhir Ini gak pekat Beberapa tragedi ya PKW hamil ini Arab Saudi Di Malaysia, di Singapura, di Amerika Sebetulnya kalau MUI itu sadar, ya, MUI, NU itu fatwa itu yang huluan yang kita jadi ulama itu harus apa? Andaikan perempuan itu harus bekerja ada dari orang miskin, itu juga di pabrik. Ke pabrik itu kenapa? Bukan keluar, keluar persempit hanya berdua nih kami ya? Mereka Nader, nader itu masih bisa halal kalau ada transaksi Transaksi muamalah, atau taklim, taklim, jiso Bila tak ini ya teman, saya itu di Indonesia, saya ayu ini orang Indonesia Gak ngarep di perusahaan Inggris Lepas puluh Puluh Kita itu buat merasa aman Nak bujur sama Nunggu waktu Mereka di depan itu Ya dulu ya, kita di ya, tamar maruf lagi mungkar Kita gak mungkin menghalangi perempuan kerja Banyak seorang keluarga miskin Tapi itu yang kerja nyari syariat Mau itu ya kerja Biasanya ini tengah-tengah Kerja sembuh tunggu Puluh Jadi masih mendingan di pabrik Mungkin jamnya kerja jelas Di depan umum Tidak keluar puluhan menek majikan nara karena dulu orang sama orang itu orang bulan nak kuat intisar ada kiai lah tidak keluar itu bahaya tapi aku mau mencoba kesuruhan kue rapekar kesuwan kiai gak pekar kesuruhan urusan diri diri kesuruhan kadang kita tuh bisa gitu kan misalnya kalau sudah mbak ke istri gue dewe ada jadi kiai sering pesen santri semua santri itu terpaksa kerja karena keluarganya kurang itu tetap ikhtiari yang gak riskan itu tadi misalnya gak kurang ya nah, sebenarnya sendirian itu bantu rumah tangga itu jadi cara mulai yang kawan fatwa itu pekerja perempuan itu baik yang tidak membantu rumah tangga kalau bisa karena sebenarnya apa? kurang kalau kerja di pabrik ya Pembantu rumah tangga nanti kita ya, kasih ini kami tinggal kemarin Saudi Ya memang keluar itu riskan Paham ya? Jadi kita-kita ini harus setiap hari istihad Yang mana yang hukum publik Dan kita harus memberi kontribusi, dan memberi urun yang hukum publik itu gitu. Saya dulu yang alim mulai saya sampean mau ngomong alim, ya ngopo, urun ngopo yang Islam itu ya, urun ngopo, urun ya, Urun, ya, urun, urun, tak oleh, urun, tak oleh, dosa Jadi infak itu wajib, urung duit, urung komitmen, urung loyal lagi Nabi kun aliman, al mutaliman, atau mukhriban, wala takum salisan Mulang, atau diulang, atau seneng Ojo lah kakek, orang aku ada lah yang wong Kayak orang sholat dengan madun, orang sobat, di bombe orang Mulang ya orang Wah, itu kan iya, lembaga yang dikerjakan Dua, dua, dua, dua, lima, wong Ini wajib, kebata ini Wama kana lan ora ana sapa Allah wa ta'ala yulu bi akum ala wujud. Ya karena termudah minum jarang hampir nggak ada orang juga bisa di di depan-depan umum. Tapi nak bulu mah kadang antara yang soleh ya, ya, itu selingkuh. Dasar pengiran dan karuan, yang karuan dan bulu itu keluar. Lah yang keluar naruh jilid jumlah nabi itu sering mengatur. Kalau nazar itu masih banyak, istisnanya itu masih banyak nazar yang lancar loh itu masih banyak istisnanya hikmah oleh karena muamalah oleh karena taklim taklim jangan ah, karena aku nggak bisa meskipun di taklim tidak bisa kalau kuliah kemudian sakit kemudian sakit pikiran kemudian nangis lah pulang gitu mungkin saya waktu itu ngeri <laughs> ya Allah ta'ala itu nyib aku malah beri supaya merasa Allah Allah pun ing sirah kabel lalu wibi ngarasi barang kuri Allah gak mungkin langsung rama kue di semunafem di semu'min sebab itu Allah dari sarana perang di mana misal dikaitkan kalah terus kita kalah itu ketoron di sini tetap loyal Islam di sini kecewa mbak Islam terus akhirnya ketika orang Islam kalah orang orang kecewa lah itu ketoron berarti ini mulai munafik paham jadi maksudnya Allah cerita negara perang ukur diparingi kalah itu ber ketok liami zalko bisa minat mereka Allah gak mungkin perang langsung barang-barang goib saya yang perang neng sahabat si A munafik si B munafik betul jadi diukur gak perilaku paham ya kalau ini kan gak mungkin orang nak maju ini mau serah di komitmen Islam atas nama berita Allah kan bukan mungkin artinya lipat alamat lahir itu gak ada kontribusi ini gak harus sumbangan itu teman setelah malah berkutu mata Islam <laughs> gara-gara menurut bosol yang nah, IQ berkutu mata Islam tapi karena punya kriteria kesalahan cara berbeda nah kriteria ini tidak di publik sementara dia lah proses publik ini kita tahu minta kalau saling jujur, nggak tahu. Kenal, ya. nah, iya. tapi tetap aja komentar kan. <laughs> Ini boleh Sampai Boleh Sebentar Wajib betul Sampai gini Kok satu sepuluh itu pengeran Nanti kan saya istighfar Bukan itu harus istighfar Untuk fi'lan Itu batu untuk utang ada istighfar fi'lan Itu batu urusan publik ya Fi'lan Raisa istighfar Istighfar itu ya. Kayak istighfar ya. Orang-orang syarat itu istighfar Istighfar itu menjadi sepuluh pengeran Tapi orang tobat Uang salah salah itu tobat. Di antara tobat itu bentuknya istighfar tapi bukan bukan tobat. Jadi kita ke tobatnya nyawa. Kue dipuji anak kau itu tobatnya apa? Orang kau itu bujur istighfar dan orang apa hubungannya istighfar? Saya orang bukan sakit mas. Oh, ada tetapi nang dakwah ya sekali iku sama Allah merusuhi sanggeng berapa utusan Allah pilih man yang wong saya tak bersama sama ah, sapa surat Amin wa inna sura kabeh bilal wa ala wa rusuli hilang utusan Allah wa untuk ilamun iman surat apa wa tata bilang kabeh sura kabeh kalau kumajulun azim Mongkali tetap berdiri surat apa yang menjadi gandaran azim dan Allah itu bisa bisa iso bayang oleh Lukman umpama pondok pondok bersalah. cara pengajaran Quran itu kayak ini itu kayak apa rasa kurikulum lain itu cerdas dengan kritis hanya kalau versi Tarek kan ngeri ya perang hukum itu Nabi kalah maka versi Quran menjadi nyaman maka sudah sekali ternyata hukum di Tariknya kalah sirine kelihatan sekali berketok mana yang ketemu ya, dengan Islam mana tidak ya terus kita orang kan munafik bisa lebih Kobita minat Baik Komitmen terhadap agama yang mana Mustafa diukur Misalnya ada masjid bangunan bersama Pondok ya bangunan bersama Gampang kan mengukur loyalitas di sini Di komitmen teman di sini Umat-umatan Kan gampang kan Jadi lembaga tetap butuh bangunan Yang tidak bisa dihindari bangunan Ya butuh proses perjalanan taklim tak taklim Butuh guru, butuh proses belajar mengajar Lalu kok yang misalnya kalau sholat lama, tuh di kriteria kesalahan ini mau kerumun nak nabi lah, selalu kemarin ini. terus gue mati, dia itu yang duit. Entah aku lah ya, orang apa ya, tidak jadi kiai alternatif, ya orang apa dan dan dan. Ya gue udah jadi orang orang ngomong kiai ya, sih anak gue itu penting. Tapi dia tahu, gitu tetap tidak nggak bikin alternatif, berubah itu lembaga-lembaga publik di Indonesia itu yang kuat ya. kan kita sering ngomong kita nggak usah kecewa sama presiden Indonesia itu sudah kacau yang kacau sampai rakyat ya. rakyat kemarin nggak boleh ngurus saya bayangkan gini ya Indonesia itu ya sebenarnya dalam proses ngomong ngomong itu kan beca itu udah kurang atas ribis kan mesti kuat ya. kurang atas ribis jumlah orang miskin di Indonesia itu hampir 70 persen itu jumlahnya saya terlalu sambut Sama orang NU yang jumlahnya 40 juta Itu andikan urun 200 ribu itu anggota Tapi karena cara berpikir kita salah Cuma berpikir serta dikomitmen Dan yang pikiran yang mana yang mana Ini sudah suka tak ulungi Paham ya? Dia ini suka tak Itu tuh umarat Indonesia apa? Itu seorang orang dengan Sama orang-orang itu susah kuat Gak 200 ribu sebulan. bulan Ayo kuat kita nggak tahu orang darahnya jadi sing berkenan kembali tapi umat mau urut orang ratus ribu umat Indonesia itu katanya ada 40 juta urut orang ratus ribu itu juga jadi meriah Mengulas sumber mana belok mana aku sampai santri melarat sehingga orang tidak bisa menerima bukan karena saya butuh uang, mentalnya itu rusak itu mana itu rusak paham? Wes ora urut dadi to. Tuh apa kan arah itu terus gak teman Udah saya kita tahu, masyarakat sing soleh, bayar sing soleh, aku belum kaya. Santri sing sholat, apa tak tekan kecanduman terhadap membaca sudah berjalan? Sama supaya. Padahal kontribusi ya bukan, untuk ya. nyerang ilmu lera, ya, nyerang ilmu juga lera, tetap kecanduman. Lalu nah, boleh kayak jadi di tanah ini. Jadi kita harus tobat lah secara publik itu tobat eh, Islam ini tanggung jawab kita bersama perlu kumroin eh, setiap orang itu punya tanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini dan jadi semuanya cek seluaran cek sugar hingga tidak terjadi lagi hal yang kayak itu kebodohan-kebodohan kayak itu, itu jangan terjadi lagi di Pokoknya tiru zaman Nabi perang Badil Usra Semua Arab lah kan urun Sampai orang yang kuat mengurun Saya genggam sok semua yang udah nonton saya terus Jibril semua. Aku seluruh berasa amin. Tapi kalau kali berapa ribu sahabat tetap jumlahnya ada ya. Terus semua orang bersopan lain, no malaka. Mental yang benar, artinya ini kepentingan bersama ditanggung bersama. Paham ya? Di kita harus dulu dua harus kesuwan. Itu orang dua harus kesuwan. Aku sudah bisa mikir, saya dulu di Ambar itu meskipun miskin ya sering urun ya karena takut saja nanti ganti ganti terakhir bangun baru sudah terlalu bangun sama ya nah, kan kalau tetap urun ya karena ini kan lembaga bersama kita harus tanggung jawab bersama tunggu Islam itu nggak ada aku ya, kan orang-orang pernah tekan teman itu tetap aja cangkeman ya itu cuma duit ya kalau politik ya itu kemudian gara-gara tapi kalau penjahit yang rasanya kan jadi berapi terus nah, tapi biasanya penjahit yang ngomong rasanya kan. ya. Kamu lah, kamu lah kamu dulu. Ini banyak saya itu gampang. NU itu 40 juta, itu udah 400 ribu, itu kan ya 400 ribu, orang rata kuat 400 ribu. Itu itu tetap ya. Orang cinta, tak santri ya sama. lu di santri 100, juga cip nurun 200 ribu sing duwe urun tanggung jawab sing ngarep urun aku misalnya sing suka urun aku itu pondok tertib tapi nggak sing ngarep yang rumah selalu urun turu sampai saya udah jagungan sampai saya udah saya itu paling nggak bisa menerima tradisi bodoh salah meskipun saya latar belakangnya salah mulai semua arah tuh nak rokok saat kesel itu tak kesel jagungan saat kesel segede bisa buat aku marah segede segede marah tuh saya bawa itu tergerak perintah aku ini itu ada orang yang mungkin bawa gede pada anak tahu mas Ismail itu salah tak gue kafir ada orang ini gue mau Napa semua alternatif itu alternatifnya Aku ini kegeluhan aja semula Sampai boleh ngadepi anak bujuk Karena orang-orang yang kau ini kan belum diskusi jelas

Wa untuk minulah iman sirah wa tatarilan takwa sirah rabu malakum ajrun azim Wala sabta nara nara cobakan Lama jengobo temen sopa aladina Yadkholun Allah singkat Bakhil Bima atat muwa Jangan ngira orang yang bakhil Bima dan perkara atat Yang paling bumi aladina sopa Allah Wa alam fadli sangingkan gerana Allah Wa ibakhil wa khairan Jangan kira orang yang bakhil itu lebih baik pada dirinya Bahwa sarulam bal wa bal pak musarun ba ala nabum Allah aladina saya tahu aku nak bakal den kirim sapa aladina ma bakhilu sertane barang sing bagi bakili sapa aladina dina kiblan ma ya mal kiamat ing dalam dina kiamat dari lain lain itu tetap berdiri merasa sama di dewa langit walar di bumi Bagaimana kita wabima dan perkara yang malu nakang melakukan di sopong ada hukum itu besok Lata sanya teman-teman di minta bersama Allah wa ta'ala kala lagi na ya, kafir Dan mengucapnya Kalau orang ucap sebuah lagi na ya. Ucapkan Allah fakir dan wala kuran dia Inna tak ta'ala ya, Allah fakir dan fakir Wa na'am halati kita wa khniya iku wang sing Sampai nak kepengen ngomong sembarang barang cilik tapi pacik ngomong Itu gambarnya itu Uang sing kelaparan bangga Uang sing kelaparan bangga Itu butuh mana? Sampai piring dulu Wong lapar butuh makan sapi. Sapi ya, kan, itu paling sih musim. Pondok. Sapi itu paling regane itu Sama mengharapi Nabi Mustafa sudah ada saya hubungan. Hanya betapa artinya sudah kalau kamu gua ke apa? Ada butuh makan sapi tidak. Umpama kabeh wong aku berpikir aku sudah ada, aku sudah ada, aku sudah bisa selamat tahun telah. Ukur opo. Islam sudah butuh dana IMF, butuh dana WP. Itu mari kita marah kan itu Uang marah lah membebankan sodako hanya pada orang kaya Dan juga orang kaya itu menari Tak nah, justru orang kaya itu bisa jadi alternatif Yang suka yang bimbing minoritas juga terke, terkecil Sing jumlah mayoritas Uang ya nyakan-nyakan tak mati tak musuh Justru jumlah mayoritas ini kalau punya kesadaran Urung, selesai urusannya Tidak ini pikir, ini serius, ini urusan hukum juga kita jadi kita betul-betul kita kita juga. Umat Islam ya sama. Tapi kita kan bodoh, dibebankan menjadi kita paham sama orang Islam. Dibebankan orang suka. Apa yang berjumlah terbesar itu tipikal ekonomi saat kita kita. Gitu? Nah, aku belum bisa merangkum arah, tetapi ada tali modal terlalu kuat. Tidak akan aku ngitung gampang. Kowe gak sampe saiki pingno. Wong kelaparan mau butuh sego tak biyen. Dan gak nyemuk kowe butuh saudara seruan. Dan itu rata-rata kita kuat. Mayoritas bangsa Indonesia itu kuat. Tapi gara-gara perasaan yang marah selalu sudah yang sudah akhirnya saya itu orang kebel. Tingginya marah itu rasa cekok. Wah, kan belum bersama. jumlah ini mayoritas kalau jumlah mayoritas ini ngambil peran gitu ya, kayak apa efeknya di jumlah mayoritas banyak mati lamban sambil dua dua PKB tipikalnya bodoh tipikal markai kabel terus marah tidak tanggung jawab bahkan itu mau mengaku bujuri atau bicara itu mau santri setiap bulan bayar seribu itu kurang misalnya dua ribu kan berarti sudah dua juta bilang kiainya untuk dihukum dua juta itu sudah tidak perlu mengisi kejahatan tetapi jasa itu adalah tetap bayar rokokan Jadi dia ada tak lima itu dia coba dimana untuk lima cuma itu tetap dia itu penting dia tapi pas ditarik saya lebih dari satu orang tak ada mental kata muda itu selalu bicara suku kaya tidak terima saya harus batak punya dua batak sombong bulan dari arah lagi protes berani proses besar aku pernah kan gila ya. yang tahu nggak minjem yang dari semua dulu tapi perahu itu bukti nah perahu itu cerita dulu malahnya banyak dari bisa di harus kamu semarah-marah panah bikin sendiri ya namanya perang kan butuh peralatan kayak panah kayak domba kayak orang munafik enggak ya tenang-tenang ini orang munafik lu kan malah perang lu kan malah perang dari sampai juga dari dulu adu lalu udah untuk munafik betul di perang lu lah adu lalu udah meski ada jadi ukuran itu orang itu gampang misalnya itu ngaji sedia ngaji kebutuhan terus bagi bulan menafik zaman ini jadi orang orang itu dulu lah itu lalu udah mau menafik tenang ya perang ya tidak saranan kesehatan ini kira-kira lah punya niat perang tidak dari nabi semenjak berarti ada pembeli panah ada pembeli tombak gampang saja kita mau ngaji kita butuh ngaji ya tidak ada sarana ngaji tapi ada serbu ada tanggung jawab itu mau terus dua mau marah jadi aku urusan hijau kan tidak putus juga yang paling jawab. Cuma contoh, aku ratu pak yang paling kiri di kiri saya udah lima ratus ribu. Aku ratu pak mengutam kebutuhan desa berapa ratus ribu di Itu jumlah ini mayoritas itu. Kalau jumlah marah itu mayoritas urun tanggung jawab, kayak apa itu? Tidak mungkin masalah solusi bangsa saya, saya memang dari itu, justru saya tidak masalah. Nah, juga sudah coba dan jauh paling kurang tak miliar dibagi tak kerja tetap satu bagian tak rezeki sementara mayoritas mengurus marah jumlahnya kurang 10 juta 10 juta orang yang tidak rezeki itu ya harga dibantukan terus sepuluh miliar itu pino dia menyentuh langsung bah menyentuh langsung bersentuh kaya Jadi setiap orang orang Islam. ada misalnya Gustur, Presiden juga Paling Gustur sesudah kesehatan miliar Masih banyak perorangan itu kepala ini orang terbesar Kali 40 juta orang Terus lubangnya apa? Mesti tidak terlalu ya Termasuk sudah ada tujuhnya Gak ada eh, masih ada dulu dia juga Bila tak ada masalah juga, dari mati-mati itu sudah terus ya Kucing rasa aparan, nanggap, sudah murah Ini jalan lagi, dan saudara Kata pisim ro'atika Saudara yang bujum dia itu tidak tapi kan mau ada bujuk laparan mama boleh izin ini. Terus pada nanti masalah. Saya tahu lucu masalah di rumah itu kelaparan bujuk ratus kali sepuluh itu, gak kuat. Udah jadi orang bayar kuat dulu di tahu. Baru <laughs> untuk sesak, berarti itu penerangannya kan bisa repot orang sudah tersesat orang nggak mau piye selagi kalau piye Gue juga ketemu tanya dengan gue gue seminggu kerasa Karena emang kelaparan kan, itu tidak tidak sulit ciri terus Udah itu terus Dia ini bodi beda, tentang kanan ini biasa aja malah cocok Aku sambil gue, aku sambil gue rebahan ya, aku mau

saudara kita mikir ya jadi umpama Gus Dur sujud paling bener buat saudara itu lima lima saya kan bukan? itu masih banyak terendah bertanggung jawab urun pengaruh tidak tidak kedarurat ya nilai nilai bersama ini nilai bersama ditanggung bersama nilai rohiyah kulukum rohin setiap dari kalian enam jawab aku semua yang yang tidak itu kemarin Kapan kita lupa dan Rasulullah itu sering pesan kurukum roe. Setiap kamu itu pemimpin bertanggung jawab. Hadis anda sempat pulang dari salah kata kita yang kami sebelumnya <laughs> tak belajar. Mungkin dengan tidak <laughs> belajar. Kawan ini dan mengatakan hadis kurukum roe. masih ulang ada ini. Jadi semua kamu itu pemimpin, bertanggung jawab. Sifat tanggung jawab ramah nih beberapa. Bukan santri, orang pengumuman orang beberapa

sehingga teman-teman bidawat sebuah Allah Ta'ala lagi nanti lagi Nawa abdi wa dana berahmiya Salat tubuh kata nulis insun yang berkoru-koru Yang mau diucap sebuah kufar Wakat larumul ambiya lalu nulis insun yang Mata ini nyobong kufar alam yang berkoru Nabi buru di hati nilan tambosan dan aku yang cap kita buku atau berharib Buku micik nau surat kafi ada berharib Insik sasin menakit Lalu kata menemukan adat ada bunga kudamata itikum Lan barang sing nyedia baik itikum tangan kita kabeh. Ada itu salam di zaman itu ini. Wa anna quranan satam da Allah ilaih salam kama sopa wa ibukullah minta sembelu tak boleh. inta Allah. Aladina rupanya ada kalau kamu mencap sebuah ladina di Muhammad bin dari di Muhammad. Mengucapin ini, inna buat kot ahika ilaina. Inna Allah tak tahu Allah ahika ilaina, eh kot ilaina. Tapi saya teman-teman dia jadi sopa wa ilaih salam kita. Alwan Entah orang iman kita di Rasul dan Nabi Rasul. Hatta ya, jangan ikut sehingga kita sempurna sunnah yang kita dikurban Yang kurban tak kurban Yang mangan yang kurban apa amal Kulo mencapai surah Muhammad Kejar Rusul kopi Teman-teman teko kumi surah kata sebuah Rusul Rusul ini kopi Sampai istri yang sempit bayi nak dalam berapa putih Wakila dilantan perkara surah kami kali Kalima kota tunggu Maka kenapa umat merangi surah sirakat Rusul Rusul sahaja Kamu surah sirakat Rusul Mikoki Kamu bener tidak berbuka antara menggorong sebuah usul kami siro itu kita Untuk teman-teman dan gorong sebuah usul yang kusir Yang kau kita sana istimewa siro Saya akan bodoh tukar sebuah usul Tiga ini nanti kan boleh berbukti Wasul dulu dan boleh buat kita Buat kita bilang si kita Tiga yang hanya ini kita Kasur video Kalau kita bilang kita akan dari kami jelas Kalau maksudnya sekalian Lawan itu dari kota mau kita merasakan kematian Wala mata alam sinya dan turun sirah kabe Judukum ganjaran ira kabe awal kiamat Inggan dina kiamat Kaman mengerti sabar ni wong jiksi hayu dan selamat Sopeman anin lari sangi Walau kehilangan kekhilangan dan berpona sopeman Aljanan teng suara kofakot kasa Muka teman-teman kerja sopeman Kamar kaya dunia ilam mata ubudeh Orang apa pendidikan dunia kecuali Senang-senang senyesat no Mata ubudeh Senang-senang senyesat no Jadi senang-senang nyesat no satu launa bakal tunjukku sirah amal itu dan dunia ira kabeh Dunia dicoba bifaridi lan kewajiban dan amal dan wajib isakat Dan fusikum yang awak diwiri ira kabeh Tapi ada sih kalau tapi salah di Bifaridi lan berapa fardu wal khawaisi lan berapa satu Wan fusikum yang awak ira kabeh Kue ini dunia mesti dicoba dunia dan tunjukku awak Kayak awak itu ibadah Mulai kustur juga itu paling benar itu bisa selesai saya termilnya Itu jadi lebih gampang masalah yang ada di diselesaikan sendiri Kamu coba, kodoh ngomong kaya gede kok gak dinyati Ngomong kiai ngalimu, ngalimlah beli Paling yang ngomong sekelilingnya Tetap yang rambutan butuh madu, tetap gitu. butuh siaran, yang tetap gitu. Jadi umpama kabeh yang di ilmu tanggung jawab dengan pemerintah masing-masing terjadi pendidikan semurah kan Ya, tapi tak kira tanggung jawab dari Dewi Badim, Dewi Kusir, orang muda seharusnya itu terus Terus kita tapi ini kita tanggung jawab Ada tiap orang sampai nasi Dewi Badim, orang dan Kalau dua kali ngomong, jadi kita itu justru karena orang alim jadi orang kiri, mana enak ya, mati di orang mana itu yang malah ngurusi, itu mana nyaman kan Sumpah, itu sudah diubah, orang-orang jauh, biasa, biasa, biasa suruh saya ngaji loh, suruh saya nangis. Subhanallah, subhanallah. Mental-mental kayak ini. Walau atas mau lawan teman kemana surat apa minal lagi nasi mau aku itu kan kembali sebarang lagi kita kok kita nikah di kumpulan istrinya ya rakyat. Walau lagi nasi ulang sayang semusrik adan dan bila rakyat Ulama saja sila tapi ada tak tak takwa sila kabel Karena itu kita minta asli Satu mereka kabel minta asli umur sampai pokok-pokok yang berkoro Bila sudah naik tanah alam sebab Allah wa ta'ala Misalkan lagi yang berjadian mata untuk kan jembani sopa lagi kita dan kita lagi bayi menabu inna suara tentu Datang terangnya sebab lagi naik kita Inna si marimu sebab Wala itu menabu Orang bodoh nyimpen sopa nasu kita kalau bagi mengkau buat sopong akal buin kita Para aku budi Mana ibu ini kekri ahli kita Setelah orang bodoh sebuah ahli kita Di kelawan yang kita Sama nak kau yang baru kosing sidik Al-Quran tidak berkosing sidik Tapi sama estaru muka elek banget Adoli sopong akal Kalau hukum tidak ada dunia penting Lata jangan kata teman sirah Itu masuk detail ke arah salah sembarang ini Nanti nak suka hukum detail ke dunia Nak larat hukum detail ke arah Waktu mawon aslam itu bagian sama itu Kemudian rasa-rasa berbujuan rasa-rasa Oh apa nggak penjagungan Itu model ya Semasa ada hukum Mulai juga senang gue sekarang gue dulu itu satu-satunya karangan gue sih tak ingat gue satu pak. Lihat-lihatnya tak biasa harus ngerti lah. Kampung elang ngerti ya. Sampai tak takrim juga. Dari cara sekarang gue itu sholat itu harus berangkat secara nasab, secara sumringan. Kau nak kue sholat nanti anggap kalau menangkat lila kau mila sholat di kau Sholat kamu nak kue sholat tapi kasar Ya sama, Quran ya kamu beli dengan kasar Ya nah, coba sekarang, anak istri kita terlantar itu sebagian dari anak kita tidak kerja Yang faktor kasar kita itu lebih banyak Ya kan mikir ya Sambilan mau orang kasar, gawe barang seberapa yulah setahun tetap juga ya, ada budak Ini tetap suatu saat potensi payu ini rezeki kita sentral kasan itu ada sentral kasan bisa aku nah dia betul ya Romanto untuk mau perakasan istiqomah orang kita itu tak budan lupa itu apa itu sebenarnya mau paling elek apa itu itu berarti aset kan Iya karena apa itu itu karena hukum ekonomi itu jadi aset ya menjadi duit itu jadi aset apa berdua orang untuk pasir lah, pasir nak sini bisa poni, santai nak payu, tidak. Anda iya bener. Iya, iya. umur orang setahun boleh pasir, tapi mau berpikir tombol, itu pasir kan. Jadi sebagian kita karena kasar ini melahirkan tragedi-tragedi kemanusiaan dan tragedi rezeki. Itu bagus, mau itu bagus, berangkuran kasar tentang menang. Itu usah sholat toh, urusan rezeki gak boleh, ada kacau kabel dokter dokter lah santri cek dokter lah yang dijago kan juga jelas lah yang beli barang jelas ada dokter apa itu? lah terus terus Nah, itu ceramah, mengumpulkan pasir. Pasir tidak disamori. Tapi mengumpulkan kamu lah, tak ada setahun. Sudah tak belum. Ya suka, kan. ini rezeki kita, ini semua. Sudah, katakanlah contohnya teman surah aladina yang ada Wahuna bina juga aladina bina yang berbeda atau kamu bareng nekani sebuah aladina Wajib pulang senang sebuah aladina ikhmatu ter, Tapi gimana kalau kalau ikhmatu ini Ikhmatu untuk uji sebuah ada Cuma lewat orang bulan orang sini Orang lakoni semua ada Kalau asal benar mengkosong yang kosiro Rumen Ya aladina pun ada Cuma kalau ini lawan selamat menarik dari sang siksa Nah, hari pada apa dia mau? Ah, itu dia mau nanti di depan ada di dapat atau di depan hukum. Di depan lagi? di depan dia pukul itu saja cerita <laughs> asal kita sih nabi di tapi coba dulu kalau baru terus ada ada bentuk seksual di mana kita zina Wali lain itu ketua orang untuk sama kerajaan yang ada dalam sumber di sini lama dari pasir itu musuh ngamal si dia dengan mati ya sampai kita musuh, ngamal akhirat ya rezeki ya bodoh itu terus sudah berkumpul jadi apa salah satu atau ngamal itu ya itu kita tetap aja jagungan itu jadi apa ayo kancane ya ada rezeki deh Budi tapi kocok dilihat Repatnya ya Bapak diterus Dari apa Eh nanti saya juara. Boleh tak boleh kloser boleh sarang. Kalau coba coba boleh boleh. Kejadian. Waduh, nanti jadi timur malam ada ini malam Soalnya ada baru. Wali dari tempat orang sama waktu di kerajaan ulangi kalau bilang bumi, Allah Allah bumi, jadi bumi kita pikir bisa al bisa menunjukkan penciptaan yang dengan dua setelah beliau yang berheran berbeda dari bumi ini dimaji Al-Quran bersiap dalam musim maksudnya siap dalam musim kadang bumi itu berdiri saya sebagai pelan ini layak berdiri jadi tidak berarti itu kita tidak merong sendiri akal Membina akal ala bina ubana wakil yang kurun anak ini sebuah ala bina awal ya wa kiaman khalilan terkufu dan khalilu ala junubi yang mengatasi lampu mulai maksudnya pas buku-bukuan dan junubi Kapakapurwan, kapakapur segala minat kita sama yang tinggal kita cerita dari ini kapakapur Terus juga kesimpulan pertama masalah kita berdua Pertama kemudian kita masalah cara kalau kandungan harga yang kita dan hal yang itu Subhanallah fakina ada benar Lalu suci kandungan fakina Kalau beri mersakan yang kita ada benar Pertama kemudian kita mata saat kandungan Maka sebuah itu karena Pertama kandungan yang bumi Siapapun yang anda masukkan bumi merokok Fakat asli tak ada teman-teman makna mak Menjenengan Emak Setelah ino Mungkin Rokok lagi Keringinan Nangso Terang mau yang Boleh menangsa Ini tak kenal Pertama kemungkinan kita kemana Ketemu kita Sampai nanggung kita Mengaji Yang memang Semuntang Undang Mengaji Kang Undang Sebuah mengaji Iya Kudu Sing Undang-undang Sebuah mengaji masa Saya dari Iman hari ini Anak Anak Bikum Minta Iman Surat Apa Bikum Tak aman Nama keiman kita Sempurna tukuran kita waktu lama lagi bencana wa kafir Mengkau itu mengafarai penyinaan Hasan kita sejatina Yang ala-ala kita Watau anak-anak Yang kau aku ngaku budi jenengan Nain kita malam malapur Serta nerung sing aku-aku Rabbana kebenaran kita wa atina kelaburi karim panjenengan naik kita malam berkerol akal akan jadi panjenengan naik kita ala rusuh kita yang atas rusul rusul panjenengan wala kursi lana jenis sana panjenengan naik kita yang kiamat untuk kiamat Ina tak ada yang dengan Allah begitu orang lain ini kan benar ini ada jenis Astaga kalau mereka kalau mereka lalu kemarin wali gina nawa sing tiang tiang soleh ya tak pertaruh nawa dari tiang tiang sing sifatnya tak terus sing berperilaku. Saya kemarin cuma lalu mereka ambil agak saya Sebab pun menerangkan ambil agak. Ani tak penting semua di ani tak penting semua ubi, ubi ubi, berani amal yang semua amal alwi dan yang semua amal yang semua amal yang semua amal yang semua amal amal itu wae ora orang disia-sia nopo. iku mau ke umum ngumpul pasir seminggu kena cipta, setahun wis uga ngumpul amal ya ngono kalau ada sejira ngamal kepisan satu seribu orang satu seribu ping setahun tetap ngamal ke sambutan ayo ayo terus tidak cukup ngamal satu seribu Berhubung tidak hukum dari sebagian orang kapur minta ya, jenis sebagian masih ada yang kotor mungkin ada kotor tidak tidak bentar kepalanya tiga ribu Faladina Faladina itu lagi terus yang itu itu Faladina ada itu lalu dia amala beramal apa itu itu sama ya, ya amal gitu. eh, sekolah karena itu baru banyak manusia negara pensaran ini loh sadar itu itu eh pasir situ itu setahun menggunakan pasir seminggu tak ya, ada tenang dan itu ada tempat langgar ada udah kasar semua alla fine non doveva chiedere di capire se guarda di da originante se di non mi lalu cuma pensati di di nanti dalam jalan itu mati sakiti berjuang setelah orang yang bodoh merangi sebuah kufar waktu tidur orang yang pernah berperang dan terbunuh lalu aku dan antum sejati orang yang beringsun antum sejati mereka berjuang dan menjemput mengecil tak saya akan kali jadi ganjaran yang juga saya bersama Allah Lagu menjaga itu itu khusus sawab. Orang yang di bawah khusus sawab itu terkusi pembalasan. Lalu guru nama juga kan bujuk ing siroko atau mibulan minaroko. Ojo bujuk ing siroko Muhammad. Kamu jangan tertipu oleh Apa itu lagi naraku minaroko. Opo mola amal orang kafir tidak tinggal negoro. Kamu jangan tertipu kehebatan orang kafir menegoro. Sebenarnya disuruh orang kafir berlibat urusan dunia. Kita menurut kita dunia itu semua tuh mereka mataun dari keenaan dari orang sini, semua ma'al yang mengutang gunanya kufar ujahanan ujahanan bisa mudah bagi salam itu saya lele kuali mihal dubur bali turun berlanya iya diutai nar lagi lagi napa tapi nopo yang sentak korok lalu jenat itu tetap kerja lagi napa tapi jenat pun nopo terus warga tak kami ini mentah biasa ini saya jenat tempat orang baru anher Khairi fina fiya yang ada saya untuk boleh bersama yang masalah itu saya urut apa bila urut terus sing apa apa lagi ini harus ada kita hancur musafir abdirat tapi Yesus ya, mantel sama kita berlin wa inna min ahli kitab lan sak itu setengah sing ahli kitab kali pelaman di tina nang wong iman sapa man kula atau apa amalan berkorban malam perkara usia akan cemburu atau kemarin kemarin sudah kabur Allah ini sudah jadi Lama yang betul usia akan cemburu atau kemarin kemarin ambil kita Khas ina khalil kusuk di barang aku Lalu tari marah betul tuku sebala di pula jelas kerana Allah jawa sama negara betul kau dengan situ Ular kata mentah-mentah kabur lalu ketemu ini dengan jalan ular tingkat lebih Inna kuasa Allah harus saya Ya Allah lagi mau nuri ilmu nuri musim iman isbiru sabar sudah laku ala doa penata sekolah. Kamu sabar, maksudnya sabar mana itu ya Wal masuk nopo musibah, animasi sabar ngekang sama mak. Siap. Besok biru kan ya dari sabar sudah laku. Ayo far. Wangan sabar itu nunggu wong kafir. Jadi kita dalam berjuang sabar itu nunggu wong kafir. Eh, besok biru aku far ngawan wong kafir. Para aku mengkau ala sopoh kufar itu asap dan wilgama tanpa nisobron sabari minum dan isra waktu Dan aku bisa nabari tapi deh gue esap kalau itu nabari Islam Biar itu kan Mulai baca sih, saling terikat sih Saling berbatas, saling terikat Dari untuk kamu dengan itu di antar lembaga Islam saling terikat, saling bantu Dari eh, api muala jihad Dikasih berdiri, surat kata jihad masih berjuang Mulai baca saling terikat-terikat Misalnya daerah Amerika, juga kemana tempat-tempat yang kita saling terikat mulai dari Letak kelana di surat Allah Ta'ala untuk